Sahabat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-23 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Yanwar sebagai Raden Karmapala, Hari Akik sebagai Prabu Sana, dibantu oleh Neni dan Susi. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan berhasil menemukan pemuda yang dicurigainya dengan aji empat arah pembeda gerak. Dan pemuda itu menjadi berang ketika Anting Wulan memintanya untuk membuka topeng yang dikenakannya. Hei, mengapa aku harus melepaskan topeng ini? Aku menyukainya. Apa hakmu menyuruhku melepaskan topeng ini? Jika ada yang ingin kalian bicarakan, bicarakanlah. Tapi kau tak perlu memaksaku dengan cara seperti tadi. Hmm. Baiklah. Kau memang berhak untuk memakai topeng itu. Tapi satu hal yang harus kau ketahui. Kami berdua tengah mencari seorang pengacau desa Banjur. Hmm. Tingkahmu membuat adikku curiga. Kau lari meninggalkannya, kau bersembunyi mempermainkannya. Aku melihatmu tengah mengintai gadis-gadis yang tengah mandi di sungai. Hmm, benarkah kau melihatku? Apakah kau tidak salah, Nona? <laughs> Tidak ada lagi seorang pun di sekitar tempat ini. Satu-satunya yang kutemui adalah dirimu. Yang kini menyelimutinya dengan topeng hitam itu. Bagaimana aku tidak curiga denganmu? Kau benar-benar pandai bicara, Nona Manis. Apakah kau tidak mau bersusah payah lagi untuk mencari pemuda itu? lalu memaksa aku untuk mengakuinya. Kakak, aku yakin dialah orangnya. Aku sudah tidak sabar lagi untuk memberikan hajaran padanya. Tunggu, Wulan. Kita selesaikan saja secara baik-baik. Siapa tahu kita salah tangkap. Tentu kita akan menjadi repot nantinya. Apakah sudah cukup bicara kita? Jika memang sudah cukup, aku akan pergi. Tunggu dulu, Kisanak. Aku minta kau untuk menjernihkan masalah ini. Kau ikutlah kami ke desa Banjur. Jika kau bukan pemuda pengacau itu, tentu orang-orang desa itu bisa membuktikannya dan menjelaskan masalah ini. Lalu, jika ternyata kalian salah tangkap, kami tidak akan menangkapmu. Kami hanya ingin mengajakmu untuk menjernihkan masalah ini. Karena itu, ikutlah bersama kami. Hmm. Kalian ini dari gua larang selalu saja ingin memaksakan keinginan kalian. Tidak setiap orang dapat kalian perlakukan semau kalian. Hm, Jangan urusi aku lagi. begitu lebih baik. Jadi aku mempunyai alasan untuk menyeretmu ke desa itu. Ayo, bersiaplah. Baiklah. Akan kulihat apakah kincir metu serta banyu cakrabuanamu akan mampu memaksakan kehendakmu. Ayo, majulah nona manis yang sombong. Kau tahanlah seranganku ini. Pemuda bertopeng itu hanya menyerang dengan lontaran-lontaran pukulan cepatnya saja, serta mengandalkan kecepatan gerakannya. Sepertinya ia sengaja menyembunyikan asal-usulnya. Berhati-hatilah kau. Aku akan segera menyeretmu ke desa Banjur untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Lalu kepada pekanku, mempertanggungjawabkan pada Eyang Guru. Hiya! Melihat kelincahan serta keuletan lawannya, Anting Wulan menjadi tidak sabar lagi. Segera saja ia mengeluarkan Aji Banu Cakrabuana. Topeng Hitam mulai terdesak, mendapat serangan yang membahana dari anting Wulan. Dan ia tidak lagi mempunyai pilihan kecuali meninggalkan arena. Hei, jangan lari kau! Hup! Wulan, berhati-hati! Hup! telah bersembunyi. Agaknya dia sangat mengenal tempat ini. Aneh. Siapa dia sebetulnya? Aku akan mencarinya. Aku yakin aku akan dapat segera menemuinya. Kukira masalah ini dapat diselesaikan oleh kakang-kakang kita. Kita mempunyai urusan yang jauh lebih penting. Menjemput sang Prabu kembali ke Galuh. Iya. Ah, sayang sekali. Sayang sekali. Marilah kita kembali kepada Depokan. Lihat, siapa itu? Oh, kalian sudah kembali rupanya. selamat. Aku sudah mendengar keberhasilan kalian berdua. Oh, Paman Sana. Ah, Anda Sana. <laughs> sudah lama sekali kita tidak bertemu, Wulan. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau baik-baik saja selama ini? Uh, iya, saya baik-baik, Ayahanda. Aku datang bersama dengan beberapa orang adik seperguruanmu untuk melihat yang terjadi di sini. Tapi berbahaya sekali, Paman. Pengacau itu memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Seharusnya Paman tidak perlu datang kemari. Biarkan saja paman-paman yang lain dari adik-adik kami seperguruanku saja. <laughs> <laughs> Kenapa begitu? Apa bedanya aku dengan mereka saat ini? Hah? Aku juga adalah saudara seperguruan kalian. Lalu sekarang di mana pengacau itu? Eh, dia dia sudah menghilang, Paman. Eh, Paman? Iya. Kami berdua saat ini datang adalah untuk menjemput Paman kembali ke Galuh. Adik Sanjaya memerintahkan kami untuk itu. <sighs> Masa kini adalah masa untuknya bukan lagi masa untukku. Aku sudah merasa cukup bahagia berada di padepokan ini dan hidup tenang. Tidak lagi direcoki dengan masalah-masalah ketatanegaraan, masalah-masalah yang pelik menyangkut kesejahteraan penduduk, hubungan antar kerajaan yang dapat memungkinkan untuk terjadinya bentrokan-bentrokan hebat, terjadinya perang besar. Aku tidak lagi sanggup untuk mempertanggungjawabkan semua itu. Yeah. Biarlah kini anakku Sanjaya yang memikulnya. Sudah saatnya ia melakukan hal itu. Uh, tapi kami berdua datang kemari. Sudahlah, Diulan. Kita bicarakan saja hal ini di padepokan bersama-sama dengan Yang Guru. Uh, lalu bagaimana dengan pengaco itu? Kita akan mengurusnya kelak. Kukira perbuatannya itu belumlah sampai pada batas yang sangat berbahaya. Ah, marilah paman sana, Adi Ulan bagian lain dari desa Banjur, di sebuah anak sungai yang kecil, beberapa orang gadis tengah asik berbincang dan bercandaria sambil mencuci pakaian. Tanpa mereka sadari, sesosok bayangan sedang memperhatikan mereka dengan berhati-hati dan memperhatikan pula situasi sekeliling anak sungai itu. Setelah menjadi yakin, bayangan yang ternyata adalah seorang anak muda itu keluar menghampiri kelompok gadis-gadis yang tengah mencuci itu. Tuh lihat, siapa yang menuju kemari itu? Ah, oh, iya dia datang lagi. Tapi lihat itu pemuda itu datang lagi. Uh, alangkah gagahnya pemuda itu. Hmm, sayang sekali dia mendekati Pira. Pira kan sudah menjadi kejaran setiap orang di desa ini, termasuk Kandar anak kepala desa kita. Oh ya? Hmm, itu dia. Dia mendekati kita. Sampurasun. Rampes. Ah, boleh aku duduk di atas batu ini menemani kalian mencuci? Ah, eh, tidak apa. Emangnya kenapa? Kan cuma duduk dan berbincang-bincang. Bermain juga boleh, apa salahnya? Betul. Tidak usah takut. Kejadian kemarin itu adalah karena Kandar cemburu pada Tuan. Uh, <laughs> tapi aku mendengar para orang tua kita dan juga para pemuda desa ini hendak mencari dan mengepung Tuan mereka akan meminta bantuan dari padepokan Gua Larang? Hmm. Apakah kalian berdua tidak takut padaku? Kenapa harus takut? Kita semua tahu siapa Tuan. Tuan tidak pernah kurang ajar pada kami. Uh, mm, uh, tidak terlalu kurang ajar. <laughs> Tuan baik kepada kami. Mereka semua itu hanya terpengaruh oleh Kandar. <laughs> dan mereka khawatir jika tidak turut membantu Kanda. <laughs> hanya hanya sayang sekali tuan mendekati gadis yang telah menjadi incaran putra kepala desa. Uh, saya kira masih cukup banyak gadis lainnya di desa ini yang tidak kalah cantiknya dengan Pira. <laughs> tentu saja, aku mengetahui itu. Karena itu, aku datang kemari. Uh, Aku ingin menikmati pemandangan yang indah di hadapanku seperti ini. Ah, Tuan, datanglah setiap hari kemari. Kami semua akan gembira. Ah, tidak mungkin. Hampir seluruh penduduk desa ini memusuhi diriku. Kita tidak akan mungkin dapat berteman setiap hari. Uh, iya, Tuan telah memukul kandar hingga luka pada beberapa bagian tubuhnya. Nah, itu lihatlah. Seseorang menuju kemari. Sebentar lagi, tentu akan ramai pinggir sungai ini. Ah, aku harus segera tinggalkan tempat ini. Uh, uh, sebenarnya, siapakah tuanku ini? Dari manakah tuanku berasal? Hmm, iya, bolehkah kami tahu? Uh, sudah sering tuan datang menemani kami di sini. Tapi kami belum mengetahui nama dan asal-usul tuan. Apakah Bira kawan kalian tidak pernah memberitahu? Hmm, dia tidak pernah memberitahukan kami tentang diri tuan. Siapakah tuan ini? Ayahku seorang pembesar tinggi di Galuh. Oh, pantas. Apanya yang pantas? Uh, eh, uh, eh, Tuhan begitu gagah uh, dan dan tidak seperti pemuda-pemuda di desa ini. Uh, rupanya Tuhan seorang bangsawan. Tapi uh, tapi siapakah nama Tuhan? Hmm. Kau boleh menyebutku dengan nama Panji. Oh, uh, Kakang Panji. Apakah boleh kami menyebutmu dengan panggilan Kakang Panji? Iya, Kakang Panji. Uh, sebaiknya kita memanggilnya Kakang Panji. Saya yakin Kakang Panji tentu senang dengan panggilan itu. Uh, iya. Oh, agar kalian tidak mendapat kesulitan, sebaiknya aku segera pergi saja. Uh, tapi kemanakah Kakang Panji akan pergi? Uh, apakah Kakang Panji tinggal tidak jauh dari sini? Uh, iya. Aku tinggal tidak jauh dari sini. Eh, jika Kakang Panji ingin sekedar menghindar dari kejaran orang-orang desa kami, kami dapat menunjukkan satu tempat persembunyian yang aman. Di desa ini, di sekitar tempat ini, banyak terdapat gua-gua batu. Oh iya, benar Tarsi. Gua yang belum lama kita temukan itu dapat Kakang Panji pergunakan untuk bersembunyi. Tempatnya baik sekali. Bersembunyi? Uh, uh, iya, uh, ayolah aku tunjukkan tempat itu. Sewaktu-waktu, Kakang Panji dapat mempergunakannya untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang jahat. Uh, eh, En, eh, eh, kemaskanlah bakul cucianmu jika kau mau ikut. Uh, mari Kakang Panji. Eh, tunggu dulu Tarsi. sejauh tempat itu? Tidak lagi. Hmm, itu kau lihat, sebuah pohon yang berdiri di seberang sungai kecil itu. Nah, di gerumbul semak di bawahnya terdapat sebuah gua yang cukup tersembunyi. Kau carilah tempat itu jika kelak ada yang mengejar-ngejarmu. Oh, ah, agaknya para penduduk itu telah berdatangan dan mencari kita kemari. Oh, kalian kembalilah. Ah, bagaimana, En? tentu ayahku akan marah sekali Rafiq yang menemukan kita di tempat ini. Uh, i iya, juga para penduduk yang lain akan menjadi marah jika mengetahui kita berusaha menyembunyikan Kakang Panji. Kita turun ke sungai itu. Ayo cepat, Ayo, ayo. Dua gadis desa itu tiba-tiba saja menjadi ketakutan dan berusaha bersembunyi dari rombongan penduduk desa Banjur. sekalian, apakah yang akan terjadi dengan pemuda yang mengaku bernama Panji? Siapakah ia sebenarnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. pada seri yang ke-24 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Hari Laksono sebagai Eyang Wanayasa, Yanuar sebagai Karma Pala, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, dibantu oleh Neni dan Susi. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, dua gadis desa Banjur, yaitu Tarsih dan EN, menjadi sangat ketakutan bertemu dengan penduduk desanya saat sedang bersama-sama dengan pemuda yang dianggap sebagai pengacau oleh penduduk desa Banjur. Oleh karena itu, Tarsih cepat turun ke sungai kecil dan bersembunyi di antara bebatuan besar. Salah seorang dari mereka pasti akan menemukan kita di sini. Sebaiknya kita masuk saja ke gua yang kau katakan itu. Iya, uh, iya, iya. Kau benar. Mari. Hup. Jangan takut. Aku akan mengajak kau melompat. Hup. singgah di tempat ini. Biar aku akan memancingnya meninggalkan tempat ini. Tunggu, dan jangan keluar dari tempat ini. kalian. sudah aku membawa orang-orang bodoh itu dari tempat persembunyian kedua wanita desa itu. Aku akan kembali dan membawanya kembali. Masihkah kalian di situ nona-nona manis? I iya, kami di sini Kakang Panji. Bagaimanakah dengan penduduk desa kami tadi? Aku telah memancingnya menjauhi tempat ini. Sekarang kalian aman. Kembalilah jika memang kalian ingin kembali. I iya, Kakang. Kami kami akan segera kembali. Kau, kau baik sekali, Kakang Panji. Semoga Dewata melindungimu. Dengan tangan dan kaki gemetar, dua gadis desa itu bersiap-siap untuk meninggalkan gua persembunyiannya. Akan tetapi, belum lagi ia keluar dari dalam gua itu, terdengar suara serak yang melengking tinggi. Suara yang demikian menakutkan, seakan-akan suara iblis yang bangkit dari lubang kubur. Suara, suara apakah itu Kakang Panji? Aku, Kakang aku, aku, aku, aku takut Kakang. Kakang. Kedua gadis desa yang tampak ketakutan mendengar suara lengking yang menyeramkan itu memeluk pemuda yang mengaku bernama Panji. Akan tetapi kali ini Pemuda yang selalu berpenampilan tenang itu tampak ketakutan dan rona kecemasan membayang di wajahnya. Hmm. Masih juga kau tidak mau keluar, Pawa? Apakah kau tidak bisa mengenali suaraku? Pawa! Aku tahu kau berada di dalam dengan dua orang gadis. Keluarlah! Jangan membuat kesalahanmu menjadi semakin bertambah. Iya. Guru, aku akan keluar. Hmm. Kau kembali melakukan kesalahan besar, Pala. Kau membuat kerusuhan dan mencemarkan nama baik desa ini dengan perbuatan kotormu. Oh, ampun, Guru. Aku aku tidak melakukan satu perbuatan apapun yang kotor. Perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik guru dan juga keluarga saya. Saya tidak melakukan apa-apa, Guru. Oh, berani kau menambah dosamu dengan berdusta setelah melakukan perbuatan terkutuk. Kau Kau memang perlu kuberi hajaran. Ah, tunggu. Tunggu, Tuan. Kakang Panji tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun. Dia adalah seorang pemuda yang baik uh, dan menyenangkan. Ah, siapa kau ini? Kalian berdua bersama-sama dengan muridku dalam gua yang tersembunyi. Apa yang kalian lakukan? Lelaki tinggi kurus berkulit hitam dengan wajah yang menakutkan itu memandang Tarsih yang kini menjadi semakin bergetar. Akan tetapi, gadis desa itu memberanikan diri untuk membuka mulutnya. Uh, Kakang Panji dimusuhi oleh warga desa kami karena karena anak kepala desa kami menjadi cemburu uh, menjadi cemburu dengannya. Uh, Kakang Panji mencoba mendekati birah gadis desa di sini. Hmm. Lalu apa saja yang telah kalian lakukan di sini? Kami bersembunyi. Kami takut. Jika sampai diketahui bermain dan berkawan dengan Kakang Panji yang kini dibenci oleh penduduk uh, atas hasutan dari anak kepala desa kami. Hmm. Kembali pala! Hup! lupa mengucapkan selamat tinggal, pemuda yang mengaku bernama Panji yang ternyata adalah Raden Karmapala melesat mengikuti gurunya jerangkong hidup. Sementara itu, Tarsih dan En, dua gadis desa itu memandang dengan mulut ternganga ke arah mana pemuda pujaan hati mereka pergi. Dan ketika keduanya tersadar, mereka bergegas kembali ke desa. saya. Ah, bangunlah, Wulan. Bangunlah. Jangan berlutut seperti ini. Ah, ayo, bangunlah anakku. Aku sudah rindu sekali denganmu. Tinggallah terus bersamaku di sini. Ah, aku ingin padepokan ini menjadi semarak kembali dengan kehadiranmu. Kehadiranmu kembali di sini akan membawa kebesaran nama kita. Gua larang. Kembalilah pada kebersamaan sebagaimana dahulu. Iya, iya, Eyang. Saya ingin sekali kembali kemari. Jika memang Eyang masih sudi menerima saya, yang banyak membuat salah, tidak bersikap layak sebagaimana seharusnya murid gua larang yang baik. Ya, aku tahu. Aku tahu dan aku mengerti anak ular kesalahan, kehilafan adalah satu hal yang lumrah jika terjadi pada diri manusia. Kita, manusia ini memang memiliki kelemahan. Dan itu sudah merupakan kodrat. Semoga semua saudara-saudara saya mau menerima kehadiran saya. Sebagaimana yang Guru menerima saya. Ah, Janganlah kau berpikir macam-macam tentang saudara-saudaramu. Mereka semua itu menyayangimu. <laughs> Ah, kemarilah, Saka. Mendekatlah kemari. Baik, yang. Kau dengar tadi apa yang dikatakan oleh adik Wulan? Iya, yang. Saya mendengarnya. Nah, lalu bagaimana sikapmu terhadapnya? Ya, saya. Saya kira adik Wulan sudah mengerti semua perasaan saya. Semua sikap saya padanya. Sesaat, Resi Wanayasa terpaku mendengar perkataan dari muridnya Raden Sakapalwakuna Ia mengerti adanya kemelut cinta di antara dua muridnya. Tetapi sikap dan pernyataan yang dikeluarkan itu seakan-akan telah menghapus semua ganjalan di antara keduanya. Resi Wanayasa masih terus menatap kedua muridnya secara bergantian. Dan beberapa saat kemudian, ia menarik nafas dalam-dalam. hmm, ya, ya, ya, Ah, sekarang ada yang ingin aku tanyakan padamu, Wulan. Eh, pada saya, Eyang? Iya. Uh, bagaimana sekarang terhadap Kakang Musaka? Uh, uh, saya, saya tidak mengerti. apakah maksud Eyang sesungguhnya? Hmm, uh, sikapmu terhadap Kakang Musaka. Uh, eh, sikap? Iya. Mengapa itu yang tanyakan? Uh, Tentu saja uh, Baik Eyang Kakang Saka adalah uh, Bukan itu maksudku Wulan Tapi sikapmu sebagai seorang wanita uh, Aku ingin persoalan ini jelas bagi kalian berdua Dan juga bagiku Aku ingin kalian memutuskan yang terbaik untuk kalian berdua. Aku ingin tetap memiliki kalian. Aku tidak ingin kalian lepas dan menghilang lagi dariku. Putuskanlah secara baik-baik. Dan terimalah apa yang memang seharusnya terjadi. <clears throat> Ah, janganlah karena kekecewaan salah satu di antara kalian. Lalu hubungan kalian menjadi putus dan rusak jadinya. Juga hubungan kalian denganku dan sesama saudara di sini. Maafkan saya, Eyang. Mungkin ini semua adalah karena saya. Tidak, Eyang. Kakang Saka tidak bersalah. Sayalah yang bersalah. Sudah, sudah. Sudahlah. Tidak perlu kalian saling menyalahkan diri kalian. Ini memang sudah menjadi permainan sang nasib. Permainan yang kita lakoni yang digariskan oleh Yang aku. Saya saya menerima Kakang Saka ya. Saya menerima Kakang Saka. saya mencintai adik Wulan dengan sepenuh hati oh. yang <laughs> yang jagat betara. Terima kasih atas karuniamu. Akhirnya, akhirnya selesai sudah ganjalan di antara kalian berdua. Dan juga ganjalan di dalam diriku. Oh, <laughs> aku tidak ingin lama-lama melihat kalian berdua-dua seperti ini. Kalian harus segera menikah. Aku akan mengurusnya. Aku akan membuat sebuah pesta yang ramai, yang meriah sebuah perkawinan suci yang pertama di padepokan ini. Hmm. Ah, bagaimana? Apakah kalian setuju? Uh, saya saya terserah Adi Ulan saja. Tapi saat ini kami masih harus menyelesaikan tugas kami. Membawa kembali Paman Sana ke Istana Galuh. Oh, jadi itu maksud kedatangan kalian kemari. Apakah sudah kau katakan niat kedatanganmu itu pada yang berkepentingan? Uh, sudah, Eyang. Tapi... Tapi bagaimana? Sana menolaknya. Menolak untuk ikut kembali ke Galuh. Memegang tampuk pemerintahan. Bagaimana yang guru bisa tahu? Apakah mungkin Paman Sana sudah menceritakannya? <laughs> Eh, bukankah kalian baru saja tiba? Dan sana belum lagi berjumpa denganku. Lalu bagaimana Iyang bisa tahu semua itu? Ya, sejak jauh-jauh hari. Ia telah mengatakannya padaku. Ia tidak akan kembali ke Galuh. Jika putranya Sanjaya berhasil mendapatkan kembali Galuh. Ah, jadi, jadi bagaimana Kakang? Apa yang harus kita lakukan? Uh, Eyang, apakah Eyang dapat membantu membujuknya? Kelihatannya Raden Sanjaya begitu mengharapkan kedatangan ayahandanya kembali ke Galuh. Ah, ah, aku tidak menjanjikan, tapi akan aku coba. Nah, sekarang kembalilah kalian ke kamar kalian. Beristirahatlah. Ya, barang sejenak. Nanti kita akan bicara lagi tentang hal itu. Baik, Baik Eyang. Kami, Kami pamit. pamit. Sementara itu malam hari di kegelapan Bukit Batu Larang. Di kegelapan malam, samar-samar tampak sesosok bayangan hitam tengah duduk di sebuah batu besar menghadapi sesosok tubuh yang terikat erat di sebuah pohon. Kedua kakinya terikat di atas dahan pohon, sementara kepalanya dibiarkan terjulur ke bawah. Dan kemudian awan gelap perlahan-lahan berkisar dan tidak lagi menyelimuti bulan yang memancarkan cahayanya ke bumi tampak menjadi semakin jelas. Laki-laki muda yang terikat itu adalah Raden Karmapala, sedangkan sosok tubuh tinggi dan hitam itu adalah Cerangkong Hidup. Oh, mungkin benar kau tidak berbuat kotor, tapi kau telah melanggar aturan yang telah kubuat. Kau telah membuat kerusuhan. Kau telah melukai beberapa murid dari Kuala Larang putra kepala desa dan juga beberapa penduduk di desa. Untuk itu, kau harus menerima hukumanku. Uh, uh, maafkan saya, Guru. Uh, saya saya tidak tahan untuk berada di kesunyian gua dan bukit batu larang ini. Uh, saya ingin bermain ke desa, tapi uh, oh, tidak perlu kau jelaskan lagi. Kau sudah bersalah melukai orang-orang itu. Mana janjimu? Janjimu ingin mencuci nama baikku dengan sikapmu, dengan perbuatanmu. Jika sedikit-sedikit kau melukai dan membunuh orang, apalah bedanya kau dengan aku, iblis maha jahat yang telah dikenal orang sejak puluhan tahun yang lalu. Mana janjimu? Apakah memang kau tidak ingin menolongku, Pala? Aku tahu kau anak baik. Kau pasti akan dapat memberikan kebanggaan pada diriku. Berusahalah, Pala. Berusahalah. Laki-laki tinggi dengan wajah menyeramkan berbicara bagaikan hendak menangis di hadapan kepala anak muridnya yang tergantung bergoyang perlahan tertiup angin malam. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.